Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala al-ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Mustafa Al-Adawi <clears throat> hafizallahu taala kita sampai pada poin al-abna wal libas anak dan pakaian. Maka sepatutnya orang tua yahtamu perhatian dengan pakaian anaknya, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Adalah dia perhatikan, dia pertimbangkan umur, kemudian badannya, kemudian mada al-iftitam bihim dan seberapa jauh ketergodaan bim dengan sebab anak-anaknya. Maka sepatutnya Allah Ya yakuna thawb, hendaknya pakaian yang dipakai, bukanlah pakaian khas orang-orang kafir, atau pakaian khas orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal agama, orang-orang jalanan, janganlah pakai pakaian khas yang bilupsihi yang bilupsihi dengan memakainya. Kemudian wayang beri dan sepatutnya tidaklah nampak aurat. tuha <clears throat> dan janganlah menonjolkan aurat dengan cara yang membangkitkan kejahatan dan kerusakan. Kemudian perlu diketahui di antara ulama ada yang memakruhkan anak-anak memakai pakaian sutra meskipun Eh, anak tersebut belum balik. Karena keumuman larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sutra, idkal karena Nabi mengatakan fidahab wal harir tentang emas dan sutra dua hal ini haram atas dukuri ummati. Mahalus sahidnya jenis kelamin laki-laki dari umatku. Lain halnya e, maka yang dipilih adalah kata-kata dukur. Tidak digunakan kata-kata rijal. Kalau rijal itu laki-laki dewasa. Sedangkan dukur ya eh, jenis kelamin laki-laki baik dewasa, balik ataupun anak-anak. Semuanya disebut zakarun. Ini mencakup anak-anak. Hilun diinatihim dan halal untuk ya, perempuannya. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegangi sutra, lalu diletakkan di tangan kanannya, memegangi emas, diletakkan di tangan kiri. Kemudian Nabi mengatakan dua benda ini haram untuk zukur, untuk yang jenis kelamin laki-laki dari umatku. Dalam tambah dalam riwayat Ibnu Majah terdapat tambahan hilun liinatihim halal untuk perempuannya. Kemudian makrohnya anak laki-laki memakai emas. Hal itu liwarid karena terdapat an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan memakai emas. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' Ibn Azib radallahu anhumah Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari tiga hal. Salah satunya melarang kami untuk memakai emas. Kenapa aku katakan makro tidak haram? Karena anak kecil belum mukallaf. Wa inna itu al namun aku berpendapat itu terlarang. anak-anak terlarang pakai emas Hai haitsu yashubba karena khawatir dia tumbuh besar uh, hatta supaya yashubba tumbuh besar dalam keadaan tidak suka dengan emas sehingga mudah baginya menjaga diri dari memakai emas setelah dia balik. Imam Malik rahimallahu taala di Muwatta mengatakan aku tidak suka, aku makruhkan anak-anak memakai sedikit pun emas karena telah sampai kepada bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bercincin emas. Maka aku akrahuhu aku larang untuk laki-laki baik yang dewasa ataupun yang anak-anak. Maka di antara yang tegas eh, di antara ulama yang menegaskan terlarangnya sutra untuk anak-anak adalah Imam Malik. Kemudian sejak kapankah <clears throat> anak perempuan diperintahkan untuk memakai hijab? Kaidah syariat mengharuskan bahasanya ini, perintah kepada anak gadis dan anak perempuan untuk memakai hijab yakunu idza balagatil mahidha jika dia telah sampai pada kondisi mengalami haid. Demikian juga perintah-perintah syariat yang lain, larangan syariat yang lain, demikian juga berbagai macam beban syariat. Akan tapi bertahap <clears throat> bersama anak perempuan, ya, bertahap sebelum dia balik, itu akan memudahkan bagi si anak untuk melaksanakan takalif beban syariat. Yuhawin akan membuat mudah dan ringan bagi si anak untuk melakukan taat manakala dia telah sampai kondisi haid. Oleh karena itu dianjurkan bagi orang tua melatih anak perempuannya alat tahajud <clears throat> untuk berhijab <clears throat> dan jaga jarak dengan laki-laki sebelum balik, sebelum mengalami haid. <clears throat> Ini jika kondisinya adalah kondisi normal. Amma idza kanatil fatatu jika anak perempuan itu sebelum balik <clears throat> sebelum mengalami haid itu sudah tustaha sudah diinginkan oleh banyak laki-laki karena cantiknya, karena bagusnya, karena cantiknya dan karena mudanya maka godaan ya, dibalik keberadaan si anak Eh, perempuan yang cantik ini qaimatun ada maka hendaknya anak ini sudah di eh, tohjab sudah dipakaikan hijab sebelum balik <clears throat> dalam rangka mencegah kemungkaran dan menjauhkannya dari kejelekan dan kerusakan wallahu la yuhibbul fasad dengan dalil firman Allah taala wallahu Allahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul fasad Allah tidak menyukai kerusakan. Maka segala yang merupakan kerusakan perlu diantisipasi dan dihindari. Ya, maka khusus untuk anak-anak perempuan tertentu yang itu sudah menarik bagi laki-laki dewasa, ya, meskipun dia belum balik namun sudah terlihat cantik dan menarik, ya, maka anak perempuan semacam ini semestinya diperlakukan sebagaimana perlakuan untuk perempuan dewasa. Menimbang karena Allah tidak menyukai kerusakan. Kemudian anak-anak dan ilmu dunia Kadalika demikian pula hendaklah anak-anak mengambil bagian dan bagian dari apa yang manfaat bagi mereka berupa pengetahuan buka perkara dunia dan ilmu-ilmu dunia. Demikian juga perkara-perkara yang dengannya Allah menguatkan kaum muslimin untuk menghadapi musuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Catatan kaki, eh, kalimat ini dikeluarkan oleh Muslim dari Aisyah dan Anas radhiallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melewati sekelompok orang yang sedang melakukan penyerbukan itu penyerbukan on, e, korma lantas Nabi komentar seandainya kalian tidak perlu susah payah melakukannya niscaya tetap baik-baik saja akhirnya mereka pun tidak melakukan penyerbukan karena korma itu ada korma jantan dan korma betina. Fakhoja maka keluarlah hasilnya saison catatan kaki. Ya, sais artinya al albusar arodi, ay atamar aradi kurma yang jelek nggak bagus. Akhirnya Nabi kembali lewat dengan melewati mereka lantas mengatakan kenapa pohon-pohon kurma kalian? Para sahabat Ansar mengatakan kultaka dawa kada Kemarin Anda mengatakan demikian dan demikian wahai Nabi. Dari situ kemudian Nabi inilah sababul urut ucapan Nabi antum a'lamu ibu umurid duniaku. Kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian, bagaimanakah supaya korma itu eh, panennya banyak, bagaimanakah supaya padi itu panennya berlimpah, Bagaimanakah kambing itu supaya anaknya banyak dalam tanda kutip panennya berlimpah dan seterusnya. Dan catatan penting untuk uh, hadis ini yang Nabi katakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan Nabi tidak mengatakan kalian lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian. Bedakan dua hal ini. Dari hadis ini sebagian orang berdalil untuk yeah. Yeah. untuk kemudian uh, eh, untuk tidak punya perhatian tentang masalah melihara jenggot atau kemudian hal-hal yang lain yang bersifat lahiriah uh, dan berkenaan dengan misalnya pakaian yeah. alasannya antum a'lamu mobil dunyakum yeah. Iya. ini ini dipahami bahasanya antum a'lam bi umur dunyakum itu antum a'lam bi ahkam umri dunyakum. Padahal tidak. Berdasarkan sababul wurud, sebab datangnya hadis ini, dengan dengan teksnya, teks hadis, maka hadisnya cuma menunjukkan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Masalah celana, gimanakah jahit yang bagus, ya gimana bahan yang bagus dan kualitas. Nah itu. Adapun celana tadi apakah ketika dipakai oleh laki-laki eh, boleh di bawah mata kaki ataukah tidak? Ini tidak bisa didalili pakai antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini gimana eh, dan perawatan rambut yang baik? Ini, gimana supaya rambut itu bersih, wangi? Ya, maka kalian yang lebih tahu tentang urusan ya, dunia kalian. Namun ya, ini bukan berarti ya, seorang itu boleh nyambung rambut, boleh kemudian rambut laki-laki seperti rambut perempuan atau sebaliknya. Ya. Ini tidak bisa disimpulkan dari antum a'lamu bi'umri dunyakum. Kalau masalah rambut, antum alam umur dunyakum, masalah sampo apa yang paling berkualitas. Ya. Ya, gimana apa ya, cukup ya, pakai sampo setahun sekali namun wangi selama setahun. Nah itu itu masuk dalam hadis. Ya. Bagaimana efektif dan efisien. Nah, nah. tapi kalau apa hukumnya nah, itu tidak masuk tidak bisa kita simpulkan dari hadis ini. Maka eh, Nabi mengatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nabi tidak mengatakan kalian yang lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian. Hukum urusan dunia tetap Nabi yang lebih tahu. <clears throat> Kemudian adalah dari Sahih Muslim dari jalur Musa ibn Talhah dari ayahnya. Ayahnya mengatakan saya melewat saya lewat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sekelompok orang itu ansor yang sedang di atas pohon korma untuk menyerbukan melakukan penyerbukan korma. Nabi bertanya apa yang dilakukan oleh mereka mereka orang-orang menjawab itu adalah penyerbukan korma. Talqih yulakihunahu itu artinya yu'abirunahu. Ya melakukan penyerbukan ai yudkhiluna memasukkan sedikit dari man yang zakar yang jantan fitol hil unta di manyangnya buah atau bunga e, korma yang betina. Setelah dimasukkan maka nanti akan ada yang nempel biiznillah dengan izin Allah. Ya ja'aluna mereka letakkan bunga jantan fil ungsa di bunga yang betina. Maka terjadilah penyerbukan. E, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komentar, "Ma'adunnu yurni dzalika syai'a." Aku tidak punya sangkaan kalau itu manfaat sedikit pun. Maka mereka-mereka pun diberitahu hal itu, lantas mereka meninggalkannya lantas disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ini lantas Nabi komentar jika memang melakukan penyerbukan itu manfaat bagi mereka, faliyasna'uhu, silahkan lakukan. Karena aku cuma berprasangka, maka janganlah kalian simpulkan hukum dariku bidhani dengan dasar ya, prasangkaku. Karena aku cuma mengatakan aku berprasangka. Akan tapi jika aku sampaikan kepada kalian hukum dari Allah, syai'an satu hukum dari Allah, maka ambillah. Karena sungguh aku tidak akan bohong atas nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Rafi ibn Khudaj beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah dan penduduk Madinah mengkawinkan pohon kurma Yakuluna yulakihuna. Mereka mengkaitkan pohon kurma. Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Kalau para sahabat mengatakan, kami membuatnya. Kalau Nabi mengatakan, mudah, boleh jadi kalian, seandainya kalian tidak lakukan, itu satu hal yang baik. Maka mereka tinggalkan hal itu. Maka nafadat au naqasat. Ay, catatan kaki askotot samaroha. Maka rontoklah ya, buah-buahnya. Akhirnya mereka sampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lantas bersabda, Inama ana basyaron, aku hanyalah manusia. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu berkenaan dengan agama, fakhuduhu ambillah. Jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu yang itu min ra'yin berdasarkan pikiranku saja fa inna ana basyaron maka aku, aku adalah manusia sebagaimana manusia yang lain kembali ke atas maka semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam masalah dunia dunia mereka eh, lahum lah di sini menunjukkan makna boleh boleh dalam artian tidak terlarang lahum boleh bagi mereka untuk mempelajarinya selama mereka membutuhkannya dan siapa yang mentelaah dan orang yang mentelaah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw Alaihi bahasanya eh, akan melihat bahasanya pokok-pokok pekerjaan telah disebutkan dalam Quran dan Sunnah tentang masalah matematika atau berhitung Allah Taala telah berfirman di surat Al Isra Lita'lamu adada sinina wal hisab dan terjadi uh, perubahan kondisi rembulan dari kecil kemudian menjadi tambah besar dan seterusnya supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan supaya kalian mengetahui hitung-hitungan atau perhitungan atau matematika. Demikian juga tentang uh, industri besi maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang Nabi Daud alaihi salam. Kami ajari Daud cara membuat labusil lakum ya, pakaian untuk kalian lituhsinakum untuk melindungi kalian min ba'sikum dalam peperangan kalian. Berarti maksudnya adalah pakaian baju besi. Fahal antum syakirun. Tidakkah kalian mau bersyukur? Demikian juga Allah berfirman pada Daud, Anikmal, wahai Daud, buatlah sabirotin baju besi yang lapang, yang lebar, jangan yang sempit. wakadir fisardi dan kita lihat dulu tafsir jalan lain. Ya, nikmal sabirat itu baju besi yang longgar. Waqatir fi sardi ai nasid ad-duruja. Ya, tenunlah baju besi tersebut. Makna kasarnya demikian. Namun makna pasnya terjemah bebasnya Eh, ketika dikatakan kepada pembuat baju-baju syarat artinya ij'aluhu haitsu tatanasab halquhu buatlah e, sedemikian rupa sehingga cocok dan pantaslah cincin-cincin baju besi maka baju besi itu punya cincin-cincin ya, ya kemudian nanti akan berbentuk jadi seperti rantai kemudian jadi penghubung kemudian rantai ini di uh, diputar-putarkan di bagian depan badan maka cincinnya yang rapi ya, cincin yang kemudian untuk bikin rantai baju besi itu dibuat sedemikian ditenun atau dibuat sedemikian rupa sehingga rapi, teratur sehingga nyaman, baju besinya nyaman dipakai. Eh, wa malu ala Dawud, wa malu salihah dan wahai alu Dawud lakukanlah amal soleh. Ini maksud dengan alu Dawud adalah Dawud itu sendiri. Kemudian tentang belajar bahasa Arab maka telah Allah perintahkan kita untuk merenungkan Al-Quran. Dengan Allah katakan, Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang nyata sehingga ini menunjukkan adanya perintah untuk belajar bahasa Arab. Sedangkan belajar bahasa yang lain, maka Nabi perintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Suryani. Ya, karena kedekatan bahasa Arab dengan bahasa Suryani, maka Zaid bisa menguasai belajar eh, bahasa Suryani cuma dalam 15 hari. Ya, kursus intensif 15 hari terus sudah pintar. Catatan kaki dilihatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan li syawahidihi yaitu hasan li ghairihi dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an ata'allama lahu kitab al-yahud supaya aku mempelajari e, surat-suratnya orang Yahudi yang mereka tujukan kepada Nabi apa artinya Nabi nggak ingin penerjemahnya itu orang Yahudi e, nanti e, diakali ini isinya demikian namun dikatakan e, maksudnya adalah demikian padahal tidak demikian Fakal Nabi mengatakan ini wallahi demi Allah aku tidak merasa aman dengan orang Yahudi masalah surat-surat. Maka tidaklah berlalu padaku setengah bulan sampai aku telah mempelajarinya. Maka setelah aku mempelajari dan menguasai bahasanya orang Yahudi dalam Suryani, karena idha kataba ila Yahudin, maka Nabi jika mau berkirim surat kepada orang Yahudi, tu ilaihim akulah yang menuliskannya dan jika mereka orang Yahudi berkirim surat untuk Nabi qara'tu lahu kitabah maka akulah yang membacakan dan menerjemahkan ya, surat tersebut kepada Nabi dan hadis ini memiliki pendukung dari Injil Kalim bin Sa'ad dalam Tabaqat dari Zaid ibn Thabit. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkataku, sungguh uh, datang kepadaku sejumlah uh, kutubun surat dari banyak orang, aku tidak ingin aha ahadun ya, ada seseorang yaitu kau yaitu non muslim yang membacakannya. Maka Nabi kemudian mengatakan apakah engkau bisa belajar ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani? Maka Said bin Sabit mengatakan bisa. Kal kemudian Zaid mengatakan aku belajar bahasa Ibrani atau Suryani selama 17 hari. Ya, maka kita lihat di sini bahasa orang kafir itu tidak mesti haram dipelajari. Tidak mesti haram untuk dipelajari. Kalau orang mempelajarinya karena terkagum-kagum dengannya nah, untuk Eh, kemudian mau e, mencontohnya dalam segala hal sampai-sampai bahasanya, nah itu tuh, itu bermasalah. Namun kalau <clears throat> eh, kalau maksudnya adalah maksud-maksud baik, ya, semacam di sini supaya kalau Nabi mau kirim surat sama orang kafir, nah, pakai bahasa mereka yang bisa dipahami. Ini Mana kalau kirim namun mereka tidak faham tentu maksud dakwah dan yang lain tidak tersampaikan. Demikian juga supaya kita bisa baca apa yang dikatakan oleh orang kafir. Dalam hal ini <clears throat> mereka kirim surat untuk Nabi. Ya, kalau penerjemahnya ngambil dari orang Yahudi, Madinah yang tahu bahasa ya, Ibrani atau Suryani dan bahasa Arab, tapi khawatir itu terjemahannya tidak utuh. Maka dimintalah kaum muslimin, sebagian kaum muslim dalam ini Zaid bin Thabit untuk mempelajarinya sehingga e, terjemahannya adalah terjemahan yang bisa dipercaya. <clears throat> Maka pada ini bahasa khas orang kafir ketika ketika ada manfaatnya untuk dipelajari untuk kepentingan dakwah atau kepentingan administrasi kenegaraan atau kepentingan-kepentingan yang lain maka mempelajarinya satu hal yang baik dan bukan satu hal yang tercela. Dalam bidang kedokteran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berubahlah kalian sehingga Allah Azza wa Jalla tidaklah meletakkan penyakit kecuali meletakkan obatnya, kecuali satu penyakit saja yaitu pikun. Ini dikatakan oleh uh, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dalam Sunan Kubro, Ibnu Majah dari Usama bin Syarid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kepada Ubay bin Kaab seorang dokter lantas dokter tadi mengobatinya dengan cara kai diatkanlah Muslim dalam sahihnya dari Jabir Radul anhu Jabir bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pada Ubay bin Kaab seorang dokter maka ternyata terputuslah satu urat di badannya satu pembuluh darahnya kemudian sang dokter mengkainya mengobatinya dengan cara kai Kemudian e, keterampilan berupa bekam maka itu ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga terdapat banyak eh, pakar-pakar e, bekam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dibekam. E, kemudian handasah ada pun insirunya e, keteknikan wal bina dan masalah bangunan kadzalika demikian juga telah disebutkan telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an yaitu kisah Nabi Sulaiman dengan para jin Allah Ta'ala bercerita ya maluna lahu jin-jin itu membuatkan untuk Sulaiman apa saja yang diinginkan oleh Sulaiman. Min mahariba di antaranya adalah e, mereka jin ini membuat maharib jamak dari mihrab. Dan mihrabnya bukan mihrab seperti mihrab masjid. Mihrab di sini maknanya di tafsir jalan lain abniyatun murtafi'atun adalah bangunan yang tinggi untuk naik ke ke bangunan tersebut perlu tangga. Menara-menara berarti. Maharib di sini artinya menara. Watamathil. Demikian juga membuatkan patung-patung. Ya, maka e, di tafsir jalan dikatakan walam yakun ittikhadhu suwari haraman fi syariatihi. Ini punya patung asalkan itu tidak disembah-sembah, itu tidak haram dalam syariat Sulaiman. Wajifanin jama dari jufna artinya piring. Piringnya kal jawab. Jawab itu jamak dari jabiyah artinya haudun kabirun telaga yang besar. E, di kisah Israel dikatakan piringnya Sulaiman ini Eh, nampannya nampan makan Sulaiman ini cukup untuk seribu orang. Kemudian mereka makan bareng di nampan tersebut. Eh, nampan cukup untuk makan seribu orang sekaligus. Wakudurin rasiat dan ya kudur jamak dari Kidron artinya ya, tempat alat masak semacam eh, di tempat kita untuk ma, masak nasi itu pakai apa? Hah? Bukan dandang yang dari besi, Pak. Apa, Pak? Yang tebel itu. Periuk. Periuk. Kidron itu periuk dari besi. Yeah. Wakuturin rasiat dan periuk-periuk yang rasiat, rasiat maknanya sabitat yang kokoh. Kokohnya di tafsir jalan dikatakanlah kawaim latahataharak an amakinihan. Punya kaki dikasih kaki sehingga tidak diletakkan di tungku. Namun langsung itu dibuat sudah punya kaki. Di berita Israel dikatakan Tutakhat minal jibali bil yamin yas'at ilahi bisalalim untuk naik ke periuk tersebut untuk masak ngasih makan seribu orang tadi kan perlu tunggu yang besar juga satu piringnya untuk seribu orang. Ya, bayangkan perlu periuk berapa gede Ya. Nah untuk naik ke periuk tersebut perlu salalim, perlu tangga-tangga. Banyak tangga untuk akses ke e, tempat masa itu. Maka di sini kita kita jumpai Eh, tentang masalah bangunan itu maharib. maharib berarti bangunan. Kemudian di piring besar dan periuk besar ini apa ini? Ya, berarti keteknikan bikin benda-benda semacam ini. Demikian juga pekerjaan dalam bentuk menyelam ke dalam lautan ya, telah Allah e, isyaratkan dengan firmannya menceritakan Nabi Sulaiman dan di antara jin ada yang menyelam untuk mencari permata lahu untuk Sulaiman. Maka di antara pekerjaan ekonomi, aktivitas ekonomi adalah cari permata di lautan. Allah, uh, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rahman ya min huma keluar dari keduanya permata dan mutiara al-lu'lu' wal marjan demikian juga industri fawakhir dalam bentuk tembikar telah Allah isyaratkan berdasarkan eh, sejarah penciptaan Adam khalaqal insana Allah ciptakan manusia itu Adam min solsolin kal fakhor dari tanah yang keras kal fakhor seperti tembikar solsolin di tafsir jalan lain maknanya tinun yabisun yusma'ulahu solsolotun adalah tanah yang keras yang jika dipukul-pukul akan terdengar suara. Nah. Ay sautun idza nuqira. Jika diketok-ketok itu ada suaranya. Kal fakhar seperti fakhar matubikha menetin. Fakhar tadi kita terjemahkan dengan tembikar. Makna asalnya di berdasarkan penjelasan di tafsir jalan lain adalah tanah yang sudah dibakar. Sedangkan najarah kemudian pertukangan telah diisyaratkan dalam hadis dalam Nabi Zakaria alaihissalam itu adalah seorang tukang kayu. Dan Allah perintahkan Nabi Nuh, Allah katakan kepada Nabi Nuh, maka buatlah perayu bi ayunina wa wahyina dalam keadaan pengawasan kami dan wahyu kami. Maka termasuk dalam hal ini adalah tirsana pabrik pembuat perahu bahriyah. Di sana Bahriyah itu pabrik pembuat e, kapal atau perahu yang nanti akan berlayar di bahar lautan. Kemudian demikian juga tentang safar bepergian dan isi kegiatan bepergian yaitu mihan profesi al-qiyadah kepemimpinan wariyadah kepemimpinan, udalalah dan ya, memberikan petunjuk dan arahan. Maka ini satu hal yang Allah perintahkan, famsu fi manakibiha. Silakan berjalan di penjuru-penjuru bumi. Allah Ta'ala juga berfirman dan yang lain, ya tribuna fil ardi, mengadakan perjalanan turba, itu jika turba fi, kemudian ditambah al ardi, artinya perjalanan Ya betahuna mencari min karunia Allah yaitu harta itu rezeki. Mungkin ini menunjukkan bahasanya mencari rezeki itu bukanlah satu hal yang tercela karena orang yang kerja cari rezeki itu disebut dengan orang yang mencari karunia Allah. Adapun aktivitas kemiliteran, menjaga suhur daerah perbatasan di hadapan para musuh dan kegiatan menyerang, wadifak dan melakukan pembelaan, rusak peperangan, Saroya dan uh, ya, perang saraya itu pasukan yang ya, dikirim ini ya, sebagai pasukan kecil ya, untuk uh, lawan dari pasukan induk maka ketika perang itu ada pasukan induk maka karena pertimbangan tertentu seorang panglima perang bisa kemudian mengirimkan satu tim kecil sana, cek daerah sana. Atau atau kegiatan yang lain yang diperlukan. Ma'arik pertempuran, maka penuhlah pembahasan tentang masalah kemiliteran dan peperangan ini dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup tentang hal ini firman Allah Ta'ala siapkanlah bagi mereka kekuatan yang mampu kalian miliki dan kuda-kuda yang diikat dengannya kalian menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian dan yang lain dari selain mereka kalian tidak mengetahuinya namun Allah mengetahui mereka dan firman Allah perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir dan firman Allah Ta'ala falamma fasala talutu bil junudi maka tatkala Talut telah memisah para tentara-tentaranya telah mengkelompok-kelompokkan tentara-tentaranya Eh, Talut mengatakan Allah akan mengetes kalian dengan sungai. Adapun pekerjaan dalam bentuk menggembala dan ziraah pertanian, fahiya eh, a'malul qaumi fi biladi. Mungkin ini adalah amal kaum amal mereka dalam negeri mereka. Allah Ta'ala berfirman, maka berikanlah haqqahu, haknya itu, zakat pertanian ya mahasodi pada saat panen. Allah Ta'ala berfirman silahkan makan dan gembalakanlah hewan ternak kalian. Dan ini adalah bab yang hampir-hampir saja tidak akan berakhir karena isyarat-isyarat demikian banyak. Maksud kami dari membawakan hal ini adalah anal ibna bahasanya anak laki-laki uh, eh, lauhakun punya hak untuk berprofesi dengan salah satu profesi profesi di atas dan mempelajarinya sehingga dia tidak alatan miskin sehingga minta-minta sama manusia karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah maka hendaklah seorang anak laki-laki mengambil bagiannya haknya dan bagiannya dari belajar ilmu yang dia eh, yang dibutuhkan oleh umumnya manusia dalam masalah dunia maka belajar membaca menulis berhitung calistung Demikian juga belajar bahasa ya, yang diperlukan, boleh jadi bahasa Inggris atau yang lain. Mimma yahtaju uh, e, ilahi annas yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. E, maka itu diantara hak anak e, diajari hal-hal ini. Kemudian bahasa sederhananya, oh ya taat hal ini terwujud dalam mayoritas keadaan dan umumnya negeri di zaman ini dengan memasukkan anak ke sekolah dapat pelajaran baca tulis hitung dan yang lain asalnya ini kewajiban orang tua dan itu hak anak yang perlu diberikan oleh orang tua dan seiring kondisi masyarakat maka ya tidak harus orang tuanya secara langsung bisa dan diserahkan pada lembaga-lembaga tertentu wala ba'sa bidzalika dan tidaklah mengapa hal itu memasukkan anak ke sekolah itu bukanlah satu hal yang mengapa tidak harus homeschooling diajari sendiri. Falnakhud mafiha min khairin kita bisa ambil kebaikan yang ada pada sekolah-sekolah tersebut dengan ini, eh, tetap ihtiyatat hati-hati wa muraati tahfudzat dan mempertimbangkan sikap hati-hati yang wajib Nah, tatu biha kita hati-hati dengannya wana tahafalu dan hati-hati dari sisinya. Ya, berkenaan dengan sekolah-sekolah yang umumnya ada di Mesir, ya. Maka dia bukan ya sekolah-sekolah umum. Nah, gimanakah hukum masukkan anak ke sekolah-sekolah umum sebagaimana umumnya sekolah di Mesir? ini, sekolah di sini eh, berarti jangan dipahami sebagaimana sekolah di Arab Saudi yang sudah ditata eh, akidahnya dan seterusnya. Namun ini sekolah sebagaimana keadaan sekolah Mesir kan ini penulisnya orang Mesir. Maka beliau katakan tidak apa-apa di masukkan anak dimasukkan ke situ kesibukan orang tua yang tidak memungkinkan untuk eh, sekaligus jadi guru. guru untuk anaknya namun tadi mal akhdi ihtiyatat. Namun perlu pengawasan, perlu kehati-hatian dan seterusnya. Memindalika di antaranya adalah dengan cara memilih sekolah yang manahijnya, manahij itu kurikulum. Yang kurikulumnya itu adalah memiliki prinsip menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai unggul ma'abathiha disampaikan menyebarkan ilmu-ilmu duniawi. Dan hendaknya orang tua menjauhkan diri dari sekolah-sekolah yang menyebarkan kekafiran, kesesatan, mengajak ila tansir, mengajak kepada e, kristenisasi, wal fasad, dan kerusakan. Maka jangan dimasukkan ke sekolah-sekolah Nasrani, ada di Mesir berarti, sekolah-sekolah Nasrani, e, e, maka kaum muslimin jangan masukkan anaknya di Kelas semacam ini. Ini, karena ini mengajak kepada berpindah agama kepada Nasrani. Demikian juga adalah memilih sekolah yang ya, yakutuha ahlul khair itu dipimpin di ya, sekolah ini dipimpin oleh ahlul khair wasolah orang-orang baik dan orang-orang soleh. Wa yu'alimul abna dan yang mengajari anak-anak di sekolah tersebut adalah para pengajar yang kapabel itu akhlak yang hasanah, memiliki akhlak yang mulia, mengenal Allah, bertakwa kepadanya, yuraqibu yuriqunallaha fil abna'i dan merasa diawasi oleh Allah ketika membimbing anak-anak. Dan hendaknya eh, tutafakot di, diceklah kurikulum yang diajarkan oleh pihak sekolah tersebut dari waktu ke waktu watan bih dan mengingatkan pihak sekolah terhadap tema-tema yang menyelisih syariat. Fakam kata banyak sekolah yang tudaris mengajarkan teori-teori yang sesat. watasaur askhason dan menggambarkan person-person tokoh-tokoh yang mereka tokoh-tokoh ini adalah orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya digambarkan sebagai Abu Tal sebagai pahlawan, Marawir wa Suja'an sebagai pemberani dan pemberani. Dan demikian juga menjadi kewajiban bapak untuk menjauhkan anak-anaknya laki-laki atau perempuan dari sekolah yang ikhtilat yang bercampur baur di sana fitian anak laki-laki dan perempuan lima yajuruhu hadil ikhtilat karena ikhtilat ini menyeret dan menyebabkan terjadinya kerusakan, kejelekan dan kerusakan. Dan menjadi kewajiban ayah untuk mengetahui dan mengenal teman-teman anaknya dan kawan-kawannya dan perilaku mereka-mereka teman dan kawan. Karena jeli susu, karena teman yang jelek itu seperti pen, eh, peniup, alkir, ya, alatnya pandai besi. Sedangkan Teman yang baik seperti orang yang membawa atau menjual kasturi sebagaimana terdapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bamin sama dari sana kemudian hendaknya orang tua membelokkan anak dari teman-temannya eh, anil abna dari anak-anaknya dia belokkan dari teman-teman yang jelek dan korin-korin dan kawan-kawan yang rusak ya, wal fasad dan rusak wayuhabibu dan daklah orang tua menanamkan kecintaan pada si anak untuk berkawan dengan kawan-kawan yang soleh dan baik. Maka dalam hal ini kawan-kawan adanya kawan-kawan yang baik untuk anak alat bantu bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya biidnillah dengan izin Allah. Dan nasihat penting untuk anak-anak dan daklah orang tua mengingatkan anak tidak bolehnya mencontek fil imtihanat ketika ujian. Rish fil imtihan itu mencontek ketika ujian. Terjemah kakunya ya curang saat ujian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang menipu kami, contohnya mencontek, bukan umat kami. Wa ala adamil haqdi demikian juga anak jajari untuk tidak punya ganjalan terhadap kawan-kawannya. Maka dia ada diberi nasihat-nasihat untuk bisa pandai bergaul Demikian juga jangan menggunjing kawan-kawannya. Wayuhadzar dan uh, dan diingatkan min umumil mukhalafat dari berbagai macam pelanggaran syariat. Dan tidaklah orang tua itu punya komunikasi, punya hubungan dengan pihak sekolah dan pihak guru yang ngajari anak. Bukan hanya sekedar pasrah pokoknya taruh sekolah nggak mau tahu. Tidaknya ada komunikasi yang baik, intens uh, hubungan yang baik antara orang tua, wali murid dengan pihak sekolah dan uh, wali kelas atau guru pengampu pelajaran. Tidaklah orang tua selalu menanyakan ya, kepada pihak sekolah tentang anaknya dan perilaku anaknya. Hatta lahu sehingga memungkinkan bagi orang tua memperbaiki kekeliruan sebelum parahnya. Watadarok dan memperbaiki keadaan sebelum terjadinya